والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد Baik, kita masuk pada nama Allah berikutnya itu Al-Kabir Nama ini disebutkan oleh Allah di dalam beberapa surat. disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Hajj mirip dengan yang ada di dalam surat Luqman semua beda kalau pada surat Al-Hajj ada tambahan domir huwa al-haq Wa anna ma ما min dunihi al-baqil ini pada Surat Luqman surah Luqman mirip dengan surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj di atas ayat ke-60. Walau dalika bi anna huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Itu di dalam surat Al-Hajj. Kalau dalam surat Luqman tanpa itu. Wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Langsung. Kemudian dalam ayat yang lainnya Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat ke-12 ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير Surat Ghafir ayat 12 Kemudian di dalam surat Ar-Ra'd wa huwa wa huwa kabirul nah secara bahasa nama Allah ini, nama lafaz ini Al-Kabir merupakan fiil-fiil lazim, fiil-fiil lazim, fiil-fiil lazim ya. Yang tidak ada tidak menasabkan maf'ul. Biasanya dengan ain fiilnya dhammah. Seperti sini disebutkan kabura ya kabura yakburu. Sama artinya dengan azuma ya'zumu fahuwa kabirun fahuwa kabir itu fa'ilnya dalam itu semua lafaz baik al-kibar lawan dari as-sighar lawan dari as-sighar wa kabbara al-amra al amra itu ja'ala syai'a atau ja'alahu kabiran. al amra menganggap besar sesuatu, satu urusan. Ja'alahu kabiran. Dari wazan fa'ala yufa'ilu taf'il seperti itu juga dalam tauhid wahada yuwahidu tauhidan ja'alahu wahidan menjadikan sesuatu itu satu itu tauhid. Kalau ini menjadikan sesuatu itu menjadi besar, kabar. Ada lagi nanti ungkapan istakbar Istakbarahu. Istakbara yastakbiru istikbaran. istakbarah Itu sama dengan ra'ahu kabiran ra'ahu kabiran, menganggapnya besar atau melihatnya besar. Melihatnya sebagai sesuatu yang besar. Wastakbar. Wattakabbur wal istikbar sama nanti juga makna yang lainnya at-ta'azzum. At-ta'azzum ini makna makna kibar, ini sama nanti makna-makna ta'zim masuk dalam makna-makna ta'zim azamah kemudian al-kibriya majd seperti disebutkan oleh Syekh dalam tafsirnya Syekh Sa'di masuk dalam lingkup yakni kebesaran kemuliaan keagungan ta'azzum takabur ta, eh, takabur istikbar sama ta'azzum wal kibriya bisa juga bermakna al-azamah wat tajabbur. Al-kibriya bisa juga bermakna al-azamah keagungan dan tajabbur pemaksaan. Kalau tidak diartikan misalnya takabur paham ya takabur dalam bahasa Indonesia, bahasa Jawa juga ada ya, takabur ya. ini nah, insya Allah. Hmm. Nah, kalau mau diartikan nggak nggak tahu padanan katanya tapi mak, maklum semua. Nah, kemudian di dalam nanti di dalam ayat apa namanya? dalam nama yang lain dari kata ini juga kabara yang atau kabura yakburu itu al ismu al mutakabbir al ismu al mutakabbir tapi nanti pembahasan sendiri nanti insyaallah nama Allah al mutakabbir nah Nama Allah Al-Kabir ya, tadi disebutkan dalam beberapa ayat tadi, surat Ar-Ra'd ayat 9. Kemudian surat Al-Hajj dan surat Luqman sama surat Al-Hajj ayat 62, surat Luqman ayat 30. Nah, disebutkan dalam tafsirnya Ibnu Ibn Jarir At-Tabari menyebutkan al-kabir yakni sama dengan al-azim <coughs> yakni al-azim alladhi kullu syai'in dunahu kullu syai'in dunahu segala sesuatu itu di bawahnya kullu syai'in dunahu segala sesuatu di bawahnya wala syai'un a'zamu minhu wala syai'un a'zam minhu wala syai'an a'zam minhu. Tidak ada sesuatu pun yang lebih besar, lebih agung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan dalam syaknud doa, Al-Khattabi mengatakan al-kabir itu tadi dalam dalam tafsirnya Tabari Seperti itu juga dalam tafsir Ibnu Katsir. Nah. Al-Khattabi menyebutkan Al-Kabir Saya ulangi yang yang tadi Ibnu Jarir ya. Ibnu Jarir At-Tabari menyatakan Al-Kabir yakni Al-Azim sama artinya Al-Azim alladzi kullu syai'in dunahu. Segala sesuatu itu di bawahnya entah itu ukurannya, kedudukannya, martabatnya, derajatnya, nilainya. Wala syai'a a'zam minhu dan tidak ada sesuatu pun yang lebih besar daripada Allah. Lebih agung daripada Allah. Baik sebagai tambahan biar biar ingat pas kebetulan ingat. Saya faham makna nama Allah Al-Kabir bahwa tidak ada sesuatu pun yang lebih besar dari Allah. Maka jangan takut. Ini artinya ini bukan berarti mendorong untuk berbuat dosa, tapi jangan takut, jangan putus asa dengan dosa. Dosa sebesar apapun Allah akbar minum. Allah akbar minum. Jangan menjadi artinya jangan putus ah, putus asa. Tapi jangan bukan berarti apa? Karena Allah lebih besar dari, segala sesuatu, menganggap enteng terus buat dosa. kan itu maksudnya. Nah, ketika jatuh dalam dalam perbuatan dosa, jangan terus kemudian merasa terpuruk. Nah, menjadi orang yang pesimis, apatis. Nah, tapi justru bah, bangkit. Sampai disebutkan dalam sebagian syair mereka yang bertobat kepada Allah, "Ya Allah, dosaku besar, tapi engkau lebih besar dari segala sesuatu. Tidak ada yang lebih besar daripada engkau ya Allah. Maka dia mengharapkan maghfirah Allah. Ya, punya optimis. Nah, lihat dosanya banyak lebih. Nah, ya Allah rahmatmu lebih luas, lebih banyak. Tidak membuat putus nah, tidak membuat putus asa. Jadi semakin nah, semangat untuk mendekat. Nah, itu orang yang mukmin, orang mukmin itu takut kepada Allah justru dia datang mendekat. Suruh dia datang mendekat. Kalau kita kan takut karena kita punya salah sama orang. Nah. Baik. Nah, kata Al-Khattabi Kata Al-Khattabi Al-Kabir huwal mausuf bil jalal Al-kabir huwal mausuf bil jalal, yaitu yang disifati dengan al-jalal. Punya sifat jalal, mulia. Wa kibar sya'n, mulia. Wa kibar sya'n, wa kibar sya'ni. Besar urusannya, Termasuk juga makna ini walaupun apa disebutkan dalam surat tamrid tapi maknanya di pada Allah benar. Al-kabir huwa alladhi kabura Al-kabir alladhi kabura yang besar an <clears throat> syabahil makhluqin an syabahil makhluqin Nah, terlalu agung untuk untuk serupa dengan makhluk gitu loh. Paham maknanya ini? Terlalu mulia Allah, terlalu sempurna, terlalu besar Allah untuk diserupakan dengan makhluknya. Coba pahami. Kabura an syabahil makhlukin. Allah itu terlalu besar untuk diserupakan dengan makhluknya. Dalam semua urusan. Nah. Paham ya? Makna ini paham insya Allah. Artinya apa? pantas Allah itu serupa dengan makhluknya gitu. Terlalu besar, terlalu mulia. Terlalu tinggi. Nanti dalam makna yang lain juga al-ali. Di antaranya makna kemarin yang sudah lewat muta'ali. Seperti itu juga. Bahwa Allah terlalu mulia untuk diserupakan dengan makhluknya. Baik nama, sifat. Nah, ini di sini terlalu agung, terlalu besar Allah itu untuk diserupakan dengan makhluknya. Terlalu sempurna Allah itu. seperti dalam syair. Ya. Inna sayfa yanquduna qadruhu yanqusu qadruhu idza qila anna anna sayfa amda minal minal aswa. Pedang itu jatuh nilainya kalau dikatakan dia jatuhnya dibandingkan dengan tongkat. Pedang itu lebih tajam dari tongkat kan enggak? simpulkan. Tapi nanti di sini boleh anda simpan sebagai makna dari pengertian nama Allah Mutakabir. Disebutkan ada beberapa makna dari Al-Kabir yaitu yang pertama bisa makna sama seperti mana yang nanti dapat seperti nama Al-Ali, nama Allah Al-Ali. Ya, Al-Ali Muta'ali, A'la alladhi takburu alladhi takabbara wah ini mukibir sama artinya memang berdekatan soalnya dengan mutakabbir takabbara ya takabbaru mutakabbirun takabbara an kulli su wa syarr wa dhulm takabbara kalau diartikan takabbara itu dengan tadi maknanya azama, terlalu besar sama saja dengan makna kadir, Terlalu besar Allah itu untuk disifati dengan kejelekan, dengan kezaliman. Terlalu agung. Terlalu mulia Allah. Tidak pantas untuk disifati dengan kejelekan dan kebali, kezaliman. Itu maksudnya. Nah. Mana juga mana lainnya? Ya, sudah. Alladhi kabura wa azuma yang besar dan agung sehingga segala sesuatu ada di ini berada di bawahnya. Tidak ada artinya dibandingkan kemuliaan dan keagungan Allah. Ini mana kabir. yang lalu makna mana kadir ini kan mengandung mana kibria juga bermakna azamah seperti nama Allah Al-Azim dia kembali kepada sifat sifat Allah Subhanahu wa taala kembali kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala Nah, itu menghimpun semua sifat makna sifat-sifat azamah makna sifat-sifat jalal. Mengandung semua sifat-sifat makna sifat-sifat azamah, keagungan dan mengandung semua sifat-sifat jalal, mulia. Hebat. Kemudian makna yang kedua yang tidak ada satupun yang berhak untuk dibesarkan. Tidak ada satupun yang berhak untuk dibesarkan dan dimuliakan. Selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara bentuk-bentuk makna kabir ini yang juga semakna dengan makna azamah, makna ta'zim. Di antara bentuk ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu yuta' wa la yu'sa. Annahu yuta' la yu'sa. Nah, tidak ada yang bisa meng artinya nah, di antara bentuk ta'zim kepada Allah an wa la yu'sa. Dia hendaknya ditaati tidak didurhakai. Nah, apalagi semua ibadah yang kita lakukan lahir dan batin itu rohnya adalah ta'zim kepada Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara inti-inti tauhid adalah adanya tak ta'zim. Adanya ta'zim. Masuk dalam makna mana itu adalah takbir. makna mana takbir, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkannya. Yang oleh karena itulah dikata mereka disyariatkan takbir di dalam salat karena itu bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam sholat. Nah, mengenal makna nama ini. Hmm, betul ini menghadirkan ketika dia mulai mengangkat tangan. Mengucapkan Allahu Akbar. Dia hadirkan di dalam hatinya makna Al-Kabir. Bahwa Allah itu maha besar dari segala sesuatu. Besar. Ya. sehingga dia merasakan bahwa dia di hadapan Allah itu betul-betul kecil. Ya. Betul-betul hina di hadapan Allah. ya memudahkan dia untuk apa namanya membaca ayat-ayat itu dengan tenang ya dia perhatikan sambil hatinya pun juga kalau itu ayat-ayat rahmah dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ayat 6 rahmat tersebut apakah itu surga berlindung dari neraka ketika dia lewat dengan ayat-ayat neraka kalau dia dapatkan sifat-sifat orang-orang yang jelek ahlun nar ahlus syakawah dia berlindung kepada Allah dari sifat-sifat tersebut. Kalau dia dapatkan di situ ada khisal orang-orang yang bertakwa, ahlu sa'adah, dia minta kepada Allah agar dijadikan bagian dari mereka orang-orang yang as ahlu sa'adah tersebut. Nah, ketika dia mulai takbir, ketika dia mulai takbir, sudah tidak ada lagi yang dia ingat nah, bahwa dia senang berada di hadapan zat yang maha perkasa. Ini kalau kita lihat di, yang, di, yang dikisahkan tentang Al Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, Ali Zainal Abidin yang pucat menggigil badannya setiap kali berwudu. Kenapa kamu setiap kali berwudu seperti ini pucat hijau kayak orang ketakutan? Nah, ya, pucat dalam keadaan takut. Senang nanti beliau menjawab, nah, sebentar lagi saya dalam keadaan sambil nah, dalam keadaan seperti itu beliau menjawab bahwa dia sebentar lagi akan berdiri di hadapan penguasa langit dan bumi. Ya, maka hadirkan makna-makna dari kalimat nama Allah al nam kabir di dalam hati ketika kita mulai hendak salat. Walaupun salat sunnah, lebih-lebih salat sunnah tidak ada orang lain yang melihat berduaan dengan Allah itu luar biasa. Dan salah satu fawaid yang mungkin antum baca. Nah, ya. Salat sunnah yang tidak terlihat itu 25 kali lipat nilainya daripada salat sunnah yang terlihat. Nah, maka perbanyak salat-salat sendirian. Nah, banyak yang bisa kita lakukan salat-salat kesempatan itu. Nah, kita kan manusia lemah ya, kadang-kadang enam, kan terganggu terus, batal wudhu terus. Yang ini yang membuat menjadi sebab salah satu sebab Bila bin Rabah di, di nah, ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amalan apa yang kamu lakukan? Kenapa ya Rasulullah? Saya mendengar perompahmu di hadapanku dalam jannah." Tidak ada yang istimewa ya Rasulullah, cuma kalau saya batal wudhu, saya berwudhu. Kemudian sholat sunnah dua rakaat larut dalam sholat. Tidak ada yang terpikir kecuali sholatnya. Ringan. Itu termasuk dalam diantara fawaid diantara fawaid yang disebutkan dalam daulah masyaih yang lalu. Lima sholat yang itu dilakukan oleh yang dikatakan tajawaz anhu. Ringankan. Ringan. Sholat sunnah tahiyatul masjid. Sholat sunnah subuh. Sholat sunnah sebelum enam wudhu. Yang dua lagi yang lupa. Ya, antum tanya yang, yang ingin dengar apa tuh rekamannya lagi. Yang mana ingat itu. Ya. Salat sunnah sebelum subuh. Rasulullah baca kul kafirun dan kul wallahu ahad. Sampai-sampai Bunda Aisyah mengatakan radhiyallahu anha mengatakan saking cepatnya, jangan-jangan beliau nggak baca Al-Fatihah. Saking cepatnya, jangan-jangan beliau nggak nggak baca Al-Fatihah. Tapi bukan ngebut ya, Mana Rasulullah baca pernah. Yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Salim Al-Utsaimin 5 menit yang lebih lebih utama daripada dunia dan seisi, seisinya. Antum baca mungkin ayat dari Nabi, ya. Hmm, jangan cuma cari Google, cari faid Nabi, faid di apa? Forum Salafi Solo atau Salafi Indonesia, Solo nggak lagi. Nah, ya, ya, Manhajul Anbiya. Ya. Nah, itu disebutkan lima menit yang lebih baik daripada dunia dan isinya itu lima menit sebelum nah, salat subuh ini salat sunnah qabliyah cepat Rasulullah sehingga dikatakan Bunda Aisyah jangan-jangan nggak baca surah Al-Fatihah nah, baca surah Al-Fatihah itu berarti betul-betul kan minta ngobrol dengan dialog seakan-akan mendengar Allah itu menjawab kita mengatakan alhamdulillah rabbil alamin Allah mengatakan hamidani abdi ketika kita mengatakan ar ar Rahim. Allah menyatakan apa? Sana asna alayya abdi. Ketika Allah kita menyatakan Maliki yaumiddin, Allah menyatakan menjawab majjadani abdi. Ayat berikutnya iya karena Abu dua iya karena nasta'in ini yang dijanjikan oleh Allah. Hada li abdi, hada baina abdi, hada baini wa baina abdi. Hada baini wa baina abdi, wa li abdi Masa'al sa'al. Ihdinas siratal mustaqim. Hada li abdi wali abdi mas'al. Dan seterusnya. Maka nikmati. Ya, betul-betul. Sholat dijadikan betul-betul. Nah, tempatnya. Mulai kebiasakan. Mulai kita biasakan. Kita sudah di penghujung, penghujung dunia. Mungkin juga di penghujung usia. Di penghujung usia. Nah, sallu salatul muaddi'. Salatlah seperti salat orang yang mau berpisah ya mau berpisah seakan-akan tidak akan bertemu lagi dengan salat berikutnya. Nah, salat ya persalat perpisahan. Ada hajatul wada Rasulullah SAW, hajatul Islam, ada ah, nah, ini salat ini salat salat muwaddi'. Salatlah seperti salat orang yang tidak bepergian jauh tidak akan kembali lagi. Nah, total gitu. Nah, mujur dia beruntung dia di saat itu dia bisa ikhlas luar biasa lepas semua. Nah, ya. Saat itu dia bisa ikhlas dicabut nyawanya luar biasa. Nah, mungkin dengan itu gugur dosa dosa yang lalu. Nah, mudah bagi Allah untuk mengampunkannya. Nah. apalagi apalagi salat min ajalil ibadat. Sholat itu adalah ajalil ibadat. Kalau kita ingat lagi bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan wasiat terakhir sebelum lepas roh suci beliau. As-salah, as-salah. Kadang-kadang tangannya sudah mulai terkulai lemah beliau mengingatkan orang enam sahabat-sahabat keluarga yang ditinggalkannya. As-salah, as-salah. Nah, salat, perhatikan salat kalian, perhatikan salat. Jaga salat itu. Ya, sebelum beliau sakitnya banyak hadis-hadis beliau. Beliau juga menyebutkan bahwa sholat itu adalah awaluma yuhasabu nam min Amalan yang pertama yang dihisab dari amalan kita itu adalah sholatnya. Perbanyaklah sholat. Nah, ada problem, ada masalah, larikan ke dalam sholat. Ya, Allah memerintahkan seperti itu dan Allah menjanjikan jalan keluarnya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was Nah, minta tolong kepada Allah dengan salat. Enggak bisa belajar. Kalau Syekhul Islam buntu satu permasalahan. Ibnu Taimiyah ketika buntu dalam sebagian permasalahan yang dihadapi dalam penajak dalam masalah ilmu, ilmiah. Istighfar, betul-betul istighfar beliau taubat, kemudian sujud kepada Allah. Ini salat. Nah, dan takbir ini yang merupakan roh diantara roh-roh ibadah itu selalu menyertai seorang muslim dalam setiap ibadahnya. Selalu menyertai seorang muslim puasanya milum iddata walitukabdirullah ala ma hadakum. Ketika dia menghilang, melihat hilal bertakbir. Nah, selesai sudah sempurna sudah puasa, puasa Ramadannya. Bertakbir dia, mengagungkan Allah, membesarkan Allah karena dia telah memberi petunjuk kepada kepada kita. Bertakbir kepada Allah di waktu haji. Nah, bagaimana dalam firman Allah juga لتكبروا ala ma hadakum wa basyiril muhsinin lan yanalallaha Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum Nah, kadzalika sakharallahu lakum walitukabbirullaha walitukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Nah, disunahkan kita untuk bertakbir ketika kita naik berada di jalanan yang mendaki nah, untuk bertak bertakbir kepada Allah walaupun tidak perlu dengan suara keras sini pula kita faham mana Allahu Ak, Allahu Akbar. Jadi Allah itu tidak ada sesuatu pun yang lebih besar daripada Allah. Nah, ingat tadi yang mungkin yang, nah, yang sambil lewat kita diterangkan tadi, maka jangan putus asa dengan dosa. Ya, jangan nah, dan jangan menganggap problem di hadapan kita itu besar. Allahu Akbar. Allah lebih lebih besar. Tidak ada yang besar ya selain Allah dan jangan minta setengah-setengah jangan minta tanggung-tanggung ya hal-hal yang tidak boleh diminta tentunya nggak boleh untuk kita minta ya tapi hal-hal yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk kita minta minta jangan tanggung-tanggung ya Allah ini as'alukal firdausal a'la kenapa tidak Jangan jangan merasa rendah, jangan merasa nggak mungkin lah orang seperti saya. Allah la yata'adamu syai'. Tidak ada yang besar dalam pandangan Allah. Tidak ada lebih besar daripada Allah. Maka minta. Enggak tanggung-tanggung dalam sujud. Minta pada Allah inni as'alukal jannah. As'alukal firdaus ala. Yang atapnya as rahman. Nah, apalagi Rasulullah sudah mengingatkan. ya Terkait dengan apa? syahada Siapa yang minta sungguh-sungguh mati syahid. Nah, Allah berikan dia pahala syahid walaupun mati di atas tempat tempat tidur. Khalid bin Walid. Nah, Abu Bakar Siddiq bukan bukan bukan bukan orang biasa, mujahid fisabilillah. Nah, lengkap beliau itu ya. Syahid juga walaupun tidak terbunuh dalam perang medan perang. Nah, Siddiqin tidak ada lagi sudah. Setelah para anbiya war rasul, beliau adalah Siddiq. Yang kedudukannya di bawah para anbiya. Nah, bahkan lebih utama daripada sahabat-sahabat Nabi yang lain. Kenapa? Hadil ummah khairu ummah. Karena umat ini adalah umat yang terbaik. Nah, beliau adalah siddiq yang terbaik. Nah, jangan minta yang jangan minta setengah-setengah. Nah, jangan takut-takut untuk minta kepada Allah minta ampunan karena merasa berbuat dosa, masa lalunya begitu gelap, gelap sulitnya untuk dia apa namanya jadi baik misalnya, tidak perlu, nah, tidak perlu tak, takut, minta kepada Allah. Asal jangan minta menjadi nabi, ya. Nah, kan nggak boleh memang. Doa-doa yang memang diperintahkan oleh Rasulullah. Bagaimana Rasulullah katakan, kalau minta surga, mintalah firdaus al-a'la. Karena itu surga yang paling tengah, yang paling tinggi. Atapnya adalah Arsh Rahman, Arsh Allah. Nah, minta. Dan jangan menggantungkan sesuatu. Artinya ketika orang itu meminta ampun Allah maghfirli insyita diikat dengan masyiah. Ya Allah, ampunilah aku kalau engkau mau. Gak boleh. Itu mendesak, artinya memaksa Allah. Allah tidak bisa dipaksa dan Allah tidak ada sesuatu pun yang besar daripada Allah. Nah, ya, tidak ada yang berat bagi Allah. Maka Nah, jangan takut-takut untuk minta dan jangan mengaitkan yang seperti dengan hal-hal yang seperti itu. Yang kebaikan yang kebaikan itu adalah pas pasti. Nah, minta. Nah, perbanyak minta kepada Allah. Ada problema besar kecil. Nah, dalam urusan rumah tangga, urusan anaknya, istrinya, keluarga yang perempuan mungkin suaminya, adukan kepada Allah. Nah, lebih dalam urusan da'awiyah ya dalam urusan da'awiyah nah. Nah, ketika seorang muslim meyakini dan beriman bahwa Allah itu adalah akbar min kulli syai' Nah, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah maha besar, lebih besar dari segala sesuatu. Dan sebesar apapun segala sesuatu selain Allah itu tetap lebih jauh lebih kecil daripada Allah dan tidak ada artinya di hadapan di hadapan Allah. Nah, dari situ Nah, mestinya muncul keyakinan dalam dirinya bahwa keagungan dan kemuliaan Allah pun, kebesaran Allah pun jauh dari yang dibayangkannya, yang diuraikannya melalui lisan ataupun tulisan. bagaimanapun dia ingin menerangkan tentang keagungan dan kemuliaan Allah, tidak akan mungkin mencapainya. Terlalu besar. Nah, ya. Di sisi lain, di sisi lain dengan dia memahami mengimani nama tersebut menyadari betapa besarnya Allah dan agungnya Allah itu membuat dia betul-betul luruh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merasakan kecilnya dia, butuhnya dia kepada kepada Allah, betapa bergantungnya dia kepada Allah. Nah, ini yang harus di, kita tanamkan. Ya. Nah, dengan melalui nama Allah ini al kadir betapa besar hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa bergantungnya kita kepada Allah, betapa kecilnya kita di hadapan Allah. Tidak ada artinya. Nah, dari sini juga semua yang kita peroleh jangan apa namanya tidak pantas untuk kita merasa besar. Nah. ilmu, amalan, apalagi sampah dunia, kekayaan, kedudukan. Nah, Nah, tidak pantas untuk membuat kita merasa besar dan hebat lebih dari yang lain. Apalagi kepada Allah yang dengan sifat seperti itu kemudian tidak mau tunduk kepada kepada Allah. Lebih-lebih tidak pantas. Nah, nah ini nama Allah Al-Kabir. Jadi Syekh uh, eh, Sa'di menyebutkan Makna ini al-kabir bahwa Allah itu al-kabir itu bukan hanya pada zatnya zatnya ini maksudnya ini bukan ukurannya bukan ukuran kita nggak mungkin bisa mencapai memperkirakan bahwa ukuran Allah itu sekian sekian tapi pokoknya yang jelas dikatakan oleh mereka Allah itu al-kabir hidati ya dengan makna ini artinya betapa sempurna betapa mulianya Allah betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala fi asma'ihi maha besar dalam nama-namanya dengan semua pengertian kadir tadi bisa bermakna betapa agungnya Allah betapa sempurnanya Allah nah. kemudian fi sifatihi kabir fi sifati besar dalam sifat-sifatnya kalau kita artikan tadi disebutkan beberapa makna tadi Allah itu al-kabir di dalam sifat-sifatnya ini Allah Al-Kabir. Nah, dalam artian maha mulia, maha sempurna sifat sifatnya, maha bersih, terlalu mulia dari enam untuk berjalan serupa dengan makhluknya. Terlalu mulia Allah untuk disentuh oleh kekurangan dan cacat, kelemahan dalam sifat-sifatnya, kejelekan, kekurangan dalam nama-namanya, apalagi zatnya maha mulia. Ini pengertian al-kabir terkait dengan hak hak Allah. Nah. Nah. Itu diantara mana apa? Saya. Wallahu a'lam besar. Itu di antara pengertian-pengertian Al-Kabir yang ini maknanya adalah semana dengan nama Allah yang lainnya ini Al-Azim wal Kibri al wal Mutakabbir. Adapun arbu Mutakabbir insyaallah pada kesempatan lain nanti kita membahas. Nah, belum ya insyaallah nah, Mutakabbir belum. dari sini juga mungkin bisa diambil bahwa nama Allah dari nama Allah Al-Kabir, sifat Allah Al-Kibr itu tidak layak untuk disandang oleh manusia. Karena betapapun dia sampai pada tingkatan tertinggi kedudukan dalam urusan dunianya, bagaimanapun betapapun hebatnya, tetap dia itu seperti tadi kullu Indunahu, dunahu nah, Seperti Segala sesuatu selain di bawah Allah itu adalah sesuatu yang kecil, tidak ada nilainya, tidak ada arti, tidak ada artinya. Nah. nah, sehingga dia tidak pantas untuk berli, ber, apa, memiliki sifat sombong dan merasa lebih dari dari yang lain. Apalagi Rasulullah mengingatkan dan perkara ini walaupun kecil, perkara kibir ini walaupun kecil, itu sudah menghalangi seorang untuk masuk ke dalam surga dan diterangkan oleh para ulama seperti dalam sebagian ceramahnya Syekh Abdullah Al-Bukhari Rasulullah menyebutkan dalam ceramah beliau yang berjudul Al-Ujub ya tentang ujub kibir ini pangkalnya adalah ujub kibir ini pangkalnya adalah ujub yara fi nafsihi ma laysa fi ghairi melihat dalam dirinya yang tidak ada pada orang lain dia menganggap orang lain nggak punya seperti dia dia menganggap orang lain tidak punya yang seperti dia. Itu ujuk. Nah, itu ujuk. Ini bibit. Ya. Nah, itu yang disebutkan oleh dalam riwayat Israelia dari apa? Dinukil dari apa? Ibnu Abbas menyebutkan bukan Ibnu Israelia tapi beliau dari dinukil dari Ibnu Abbas ketika Iblis ketika itu bersama para malaikat di langit dunia itu diperintahkan oleh Allah untuk memerangi makhluk-makhluk yang merusak di muka bumi sebelum diciptakannya Adam. Nah, dia kemudian merasa telah berbuat sesuatu yang nggak ada orang lain, nggak ada makhluk lain yang berbuat seperti dia. Nggak ada yang merah apa yang berbuat seperti seperti dia. Itu bibit. Nah, nah sampai akhirnya muncul kesombongan dalam diri. kibir. Nauzubillah nah. Baik. Nah. Hadis ini disebutkan kalau beberapa celaan para salaf tentang kibir ya. Qala rahimahullah min man a'jaba bi ra'yihi dhalla. Man a'jaba bi ra'yihi dhalla. Siapa yang takjub, merasa ujub dengan akalnya, berarti dia telah sesat. man a'jaba bi ra'yihi siapa yang ujub dengan ra'yunya dhalla dia sesat wa man istaghna dalam Al-Qur'an kan ada kan istaghna arwaahu istaghna kalimat itu istaghna man istaghna bi aqlihi siapa yang merasa cukup dengan akalnya sendiri zalla tergelincir pasti tergelincir Wa man takabbara 'alan nas, siapa yang sombong kepada manusia, Wa man takabbara 'alan nas, siapa yang sombong kepada manusia, zalla. Zalla. Ini saya dia jadi hina. itu hmm. Ini kata Sa'id bin Jubair Salah seorang di antara murid, murid Ibn Abbas Seseorang itu Tetap dikatakan alim selama dia belajar. Seorang itu dikatakan alim selama dia belajar. faidatara kata alim apabila dia tinggalkan belajar, kalau dia sudah tidak mau belajar dan mengira sudah cukup, dengan apa yang ada padanya dan mengira dia sudah cukup dengan apa yang ada padanya, bahwa ajhal. Dia orang adalah orang yang paling jah, paling jahil. Memang belajar itu kan nggak harus masih taklim ya. Iqra membaca itu kan nggak harus membaca buku. Nah, belajar itu kan juga nggak harus majlis taklim, nggak harus dengarkan ceramah asatid, masyayikh, ya. buku banyak ya, terjemahan, majalah. Ya. memang tidak ada yang semulia majelis ilmu. Tidak ada yang semulia majelis majelis ilmu. Ya, seperti antum mungkin dengar ceramahnya Ustaz Abu Hamzah, Afidahullah, Jizahullah, Khairan. Mungkin ya, antum capek berat, kuatkan hati untuk ngambil faedah dalam datang ke majelis ilmu dimanapun terdekat dengan antum. Itu bisa jadi menggugurkan dosa-dosa yang telah kita perbuat selama seharian kerja di luar. Enak kan? Kutat dia berusaha untuk mengingat, untuk mencatat, mendengar. Ya. Besar. Ya. Nah, ya. Dan zinatul ilmi kata mereka. Perhiasan ilmu, keindahan ilmu itu adalah islahul amal jadi baik amal itu. Hmm, ya, itu baru manfaat ilmu itu, baru menjadi baik amalan tersebut. Nah, hmm. ada dua golongan kata Al Khatib Al Baghdadi yang tidak akan mungkin bisa menimba ilmu. Mustakbir dan mustahi. Orang yang sombong dan orang yang pemalu. Orang pemalu dan sombong nggak akan bisa dapatkan ilmu. Dipuji orang muda itu kenapa anak-anak muda itu bisa mereka punya ilmu banyak? Mereka nggak punya malu dalam tanda kutip. <laughs> ya, bukan nggak punya nggak punya malu artinya buat saya nah, enggak. Dia nggak punya malu, nggak takut untuk tanya gitu loh. Didekatinya chefnya, dekatinya ustadznya, tanya dia. Dia dapat faedah. Nggak tahu ini tanya, nggak tahu itu tanya. Makanya dikatakan Ibnu Abbas ya Ibnu Abbas bagaimana Anda bisa mendapat ilmu seperti ini dalam usia muda seperti ini? Bilisanin Saul wa, wa qalbun akul. Ya, ada beliau. Lisanin Saul, lisan yang kalau kita katakan suka tanya. Ya, lisan yang suka tanya. Ya. Dan qalbun akul, hati yang mau mikir, hafal. lisanun sa'ul dan nah, qalbun aqul mumpung ya, ya nah para talabahnya puji skill dan citarnya banyak asasi bisa ditanya yang sudah jadi ustadz pun bingung kalau nggak punya nah kalau nggak ada ulama kalau nggak ada yang lebih pandai lagi ya, apa nggak punya kemauan untuk belajar nggak ada yang kepada bertanya nah, itu bahaya ya, kalau sudah merasa cukup dengan ilmunya nah, itu adalah orang yang paling jah paling jahil nah ya nah, paling jahil sudah nah, kalau kita sedang nggak merasa nggak juga. Nah, ya. Wallahu a'lam. Baik itu dulu yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Al-Jabbar sudah ya? Hah? Eh? Coba mana? Mana Abu Qais? Ya kan sudah ya. Al-Aziz, Al-Jabbar. Mutakabir yang belum. Baik kalau mutakabir. Al-Khaliq, al Khalaf sudah. Jangan bilang belum. Al-Barik sudah juga. Ya. Hah? Belum? Hah? Mas Andi? Al-Bari sudah kan? Al-Musawir sudah. Al-Awwal wal-Zahir wal-Batin sudah. طيب Al-Ghafur, Al-Ghaffar At-Tawwab sudah masuk kan? Al-Afu sudah. Al-Aliyul A'la Al-Qadir juga sudah, Al-Muqtadir sudah. Baik. Al-Muqit. Insyaallah Al-Muqit ya. wallahu a'lam bisawab al-muqit maka Allah ala kulli syai'in muqita surat an nisa baik insyaallah gitu kita bahas pada kesempatan yang akan datang nama Allah al-muqit